Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Baik, martopo. Isim di dalam pembahasan isim apabila dilihat dari segi jumlahnya terbagi menjadi berapa? Hah? Terbagi menjadi Pak Saleh terbagi menjadi tiga. Yang pertama mufrad, musanda, jamak. Jamak itu sendiri terbagi menjadi berapa Mas Janto? Tiga. Yang pertama jamak muzakar salim, jamak muannas salim, jamak takdir. Baik. Apa yang dimaksud dengan isi mufrad? Mas Bayu? Isim yang menunjukkan nah, bentuk tunggal yang menunjukkan arti satu. Isim musanna Abu Ahmad. Ayo, isim yang menunjukkan arti bilangan dua. Nah, baik di situ pelajaran kita kemarin. Kemudian pada halaman 6 ada beberapa bentuk latihan di situ tamrin, ij'al mutanna rasulun dan seterusnya. Artinya rubahlah isi mufrad berikut menjadi isi mutanna. Jadi rasulun menjadi apa? Abdul Harith Rasulani atau Rasulaini. Kemudian Nasir Nabiyun menjadi Nabiun menjadi hmm? dua nabi. Kalau rasulun, rasulani, rasulaini. Kalau nabiun, nabiyani, ini. Ayo, nabiyani, nabiyaini. Baik. Kemudian temannya Mas Janto lupa siapa namanya Mas Taryo nah, nanti ingat wakil wakil bupati Karanganyar aja Pak Paryono Mas Taryo satu kelas sama Mas Janto Mas Taryo muslimun menjadi Ayo muslimani muslimaini muslimani dua orang muslim artinya Taib Kemudian berikutnya kafirun menjadi kafirun menjadi kafirani kafiraini kafirani kafiraini Ahmad madrasatun madrasatani madrasataini Martopo lagi saburatun sabburatani sabburatain takian Utsman Utsman ayo Utsmanani Utsmanaini Pablosti Salman hmm nun nunnya hilang Salmanu menjadi Salma Rajulun menjadi rajulani rajulaini kalau Salmanu ayo Salmanani Ayo salmanani salmanaini. Baik, Mas Arifin. Ilmun Sudah pernah belajar belum? Hah? Tapi untuk isi musana sudah seperti ini. Sudah. Kalau ilmun, ilmun itu kan masih bentuk tunggal, satu artinya. Kalau dirubah menjadi musana ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ilmun menjadi Sekarang begini, muslimun kan seorang muslim. Kalau dua orang muslim menjadi muslimani, muslimaini. Kalau kafirun menjadi kafirani atau kafiraini. Kalau baitun baitani baitaini. Di sini ilmun ilmani atau ilmaini sudah ilmani ilmaini tambahkan alif nun atau ya dan nun Mas Ali muslim alimun sama sama-sama Ali ya apa alimun baik kemudian Mas Ali yang berikutnya berikutnya ij'al mufradan ij'al mufradan, rubah bentuk isim musanna berikut menjadi mufrad. Kalau tadi mufrad menjadi musanna, sekarang musanna menjadi mufrad. Yadaini menjadi yadun. masih apa Supri. Mas Supri. Mas Supri, rijlani menjadi rijlani kan dua kaki. Kalau satu kaki Rijlun. Rijlun atau rijlan, rijlin boleh. Rajulaini, pahamin? Rajulaini, ini isi musanna. Mufradnya? Rajulun. salin babaini. Babun. Abu Ahmad, jannatani. Jannatani menjadi satu jannah, jannatun jannatani menjadi jannatun. Isi musanna alif atau nunnya dibuang. Demikian juga ya dan nun dibuang menjadi isi mufrad. Baik kita lanjutkan sekarang. Qala al-muallif rahimahullah asalifu jam'ul mudzakkar salim. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Antum masih melaksanakan tugas Menerjemahkan masih? Pak Saleh masih? Masih. Nasir? Masih menerjemahkan? Harus. Mas Ali? Masih. Mas Janto? Masih. Baik, harus. Yang ketiga adalah jamak mudakar salim. Kata beliau, jam'ul mudakar salimu huwa ma dalla 'ala al-jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih kata beliau jamak mudzakkar salim jamak mudzakkar salim huwa adalah isim ma itu kita artikan isim isim yang menunjukkan bentuk jamak jam'iyah bentuk jamak. Jamak mudakar salim adalah isim yang eh, menunjukkan bentuk jamak yang menunjukkan bentuk jamak. Bentuk jamak itu tentu lebih dari dua, dua tiga ke atas. Jamak mudakar salim adalah isim yang menunjukkan bentuk jamak dengan menambahkan wawu dan nun dengan menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya atau ya dan nun di akhirnya ini bentuk jamak mudakar salim tentunya untuk isi mudakar saja Garis ini adalah isim mufrad. Di akhirnya tambahkan wawu dan nun. Sebelumnya dhamma Atau ya dan nun sebelumnya kasrah. jika membuat jamaah mudakatnya eh, Jamaah mudakat mudzakkar dari pengertiannya adalah isim yang menunjukkan bentuk jamaah dengan menambahkan wawu dan nun di akhirnya atau ya dan nun di Kalau wawu dan nun sebelumnya bermain. Kalau ya dan nun sebelumnya kan pada ini mutana nun di kasrah ya nun lima ni mahfud lima ini pada ilmu sana pada zaman sudah salim belum di sekarang sebagai contoh kita ingin mengatakan orang muslim yang jumlahnya banyak orang muslim yang jumlahnya banyak namanya muslimun kalau muslimun apa artinya berapa orang muslim berapa orang satu orang muslim kalau muslimun satu orang muslim kalau banyak orang muslim berarti di sini tambahkan mau dan di akhirnya nyambut samakan ini sama-sama bawah sin disukun lam di sebelum wau di yang bagus atau Nomor Lidi Muslimuna atau muslimin Ini sudah merubah untuk tunggal menjadi jamaah. Seorang muslim ini banyak muslim Baik, di situ diberikan contoh mus, uh, mislu muslimun. Mislu muslimun menjadi muslimuna muslimina. Kafirun kafiruna kafirina. Sekali lagi ini dinamakan jamaah apa ya kawan? Jamaah muzakar salim. Baik, Abu Ahmad di sini disebutkan beberapa contoh. At-tamrin latihan. Ij'al jam'an muzakkaran saliman mimma ya'ti. Rubahlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi bentuk jamak muzakkar salim. Sabirun sabiruna sabirina. Mas Bayu, muhsinun. Muhsinuna muhsinina. Pak Saleh, alimun. Abdul Haris, salihun. Mas Ali, mufsidun. Mufsiduna mufsidina. Mas Arifin, jalisun atau ayo jalisuna jalisina orang yang duduk jumlahnya banyak Mas Ali lagi Sadikun ayo Mas Subri mukminun minina mukminuna mukminina kaum mukminun kaum mukminin Mas Janto muflihun Eh, Mas Naf, uh, Mas Nafir Syakirun Syakiruna Syakiruna Muslimuna Muslimina Berarti Syakiruna Syakiri Aywa Syakiruna Syakirina syakiruna syakirina. Baik, Mas Mario, musyrikun Ayo, musyrikuna musyrikina. Kemudian yang berikutnya munafikun munafikuna munafikina. Masirin fasikun Ahmad Kazibun. Pak Amin. rahimun rahimuna rahmartaqo baribun Zaribuna zaribina Abu Ahmad syaribun syaribun Salim qaidun Takian musafirun Musafiruna musafirina. Pasti mujahidun. Nah, mujahiduna mujahidina. Ini semua pelajaran sangat dasar sekali. Pelajaran sangat dasar sekali sehingga harus dikuasai. Baik, yang berikutnya qala al-muallif rahimahullah jam'ul muannats salimu. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim Kata beliau al-jam'ul mu'annats salimu huwa ma dalla 'ala al-jam'iyyah bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak mu'annats salim adalah jamak mu'annats salim adalah isim yang menunjukkan bentuk jamak adalah isim yang menunjukkan bentuk jamak dengan menambahkan dengan menambahkan alif dan ta alif dan ta di akhirnya dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Jadi bentuk jamak muannas salim itu jamak untuk muannas untuk perempuan. Kalau jamak muzakir, jamak muzakir salim adalah jamak yang digunakan untuk laki laki-laki. Adapun pembahasan muannas muzakir nanti ada pembahasannya sendiri. Ini masakannya sudah punya. Ini pendengar juga kasihan, tercium nggak bau? Taib jamak mu'annas salim dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Ada isi mufrad di akhirnya ditambahkan alif dan ta. Sebelumnya fathah tentunya. Sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah dinamakan alif dan tak menyebabkan bisa tin bisa pun bisa pun bisa tin contohnya yang paling mudah Hindun Hindun ini satu orang Hindun Hindunnya mufrad ya Hindun satu orang Hindun kalau kita yang mengatakan banyak uang yang namanya ini caranya bagaimana tambahkan alif langsung tambahkan alif dan kita sebelum alif apa harapannya fathah jadi komaten juga fathah jadi apa Hindatun atau kalau seandainya pada isi mufrad ada tak marbutoh seandainya pada isi mufrad ini dari panjang semua Seandainya pada yang akhirnya ada tak seperti ini, maka tak dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan alif dan contohnya muslimatun apa arti muslimatun seorang mus ini butuh tempat ya satu orang muslimah kita ingin mengatakan muslimah dalam jumlah yang banyak untuk jamaah. Di sini diakhirkan, ya. Maka cara pertama kan di sini dihilangkan. Paham? Taknya dibuang. Setelah itu tambahkan alif dan ta. Muslim kan begini. Karena tadi sudah dibuang. Setelah itu tambahkan alif dan menjadi muslim muslimatun atau muslima kabrotatun atau yang lain kaburatun biasanya beda kaburatun papan tulis berapa jumlahnya papan tulis di sini satu satu papan tulis kalau kita ingin mengatakan papan tulis itu banyak sekali jumlahnya berapa Caranya bagaimana? Di sini tak dihilangkan terlebih dahulu, ya. Dihilangkan. Setelah itu baru ditambahkan alif ya. Jadi apa? Saburatun Sabura Baik. Di situ diberikan contoh. Mithlu salihatun salihatun menjadi salihatun atau salihatin taknya dibuang sebelumnya kemudian kafiratun menjadi kafiratun kafiratin hasanatun menjadi apa di situ hasanatun atau hasanatin muballighatun menjadi mubalighatun atau muballighatin. Baik, sekarang contohnya yang lain pasti sabiratun menjadi atau ayo sabiratun sabiratin takian muhsinun eh muhsinatun muhsinatun muhsinatin salim alimatun Tayyib Ahmad Abu Ahmad salihatun Martopo mufsidatun Pak Amin jalisatun panjang sinnya diulang Sinnya dipanjangkan. Ayo, jalisatun. Ayo, jalisatun, jalisatin. Ahmad, sadikun. Ayo, sadikatun, sadikatin. Masirin, mu'minatun. Mu'minatun, mu'minatin. Berikutnya, muflih muflihatun. Baik, yang berikutnya syakiratun. Eh, syakiratun syakiratin. Yang berikutnya sayyiatun. Janto. Aywa, nafir. Jannatun. Jannatun jannatin. Masyukri makhlukatun makhluqatun makhluqatun makhluqatin dipanjangkan kemudian Mas Ali musyrikatun Abdul Harith mu'minatun Baik Mas Ali eh, Mas Arifin zalimatun Mas Ali sabiratun. Pak Saleh, haiwanatun. Aywa haiwanatun, haiwanatin. Mas Bayu, qanitatun. Qanitatun, qanitatin. Abu Ahmad, hafizatun hafizatun hafizatun eh, hafizatin. Ini jamak muannas muannas salim. Baik, tambahkan lagi. Yang kelima. Qala al-muallif jam'ut taksir, jamak taksir. Kata beliau jam'ut taksir huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jamak taksir adalah jamak adalah jamak yang telah berubah bentuk mufradnya. Adalah jamak yang telah berubah bentuk mufradnya. Diberikan keterangan dalam bahasa Indonesia jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan artinya tidak ada perubahan secara khusus atau bentuk perubahannya secara pasti tidak ada. Kalau jamak muannas salim jelas akhirnya ditambahkan alif dan ta. Kalau jamak mudzakkar salim akhirnya ditambahkan waunun atau ya dan nun. Kalau jamak taksir tidak ada rumusnya. Jamak taksir itu tidak ada rumusnya, jadi tidak beraturan. Contohnya di sini, ini mislu waladun. Seorang anak. Apa jamak taksirnya? auladun anak-anak itu jamak anak-anak baitun sebuah rumah buyutun rumah-rumah rajulun seorang laki-laki kalau rijalun banyak laki-laki halaman berikutnya daftarun sebuah buku dafatiru banyak buku rasulun seorang rasul. Rusulun banyak rasul. Masjidun sebuah masjid. Masajidu banyak masjid atau masjid-masjid. Kata beliau wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamis wa kathratil ittila'i wal qira'ah jamak muzakkar salim ini diterjemahkan jamak muzakkar salim ini dapat diketahui dapat diketahui dengan kembali arruju artinya kembali dengan kembali kepada kamus-kamus dengan kembali ke kamus atau banyak menelaah dan membaca atau banyak menelaah dan membaca. Jadi untuk mengetahui jamak taksir kita kembali ke kamus atau semakin banyak kosakata. Alhamdulillah. contoh-contoh yang lain. Ra'sun artinya kepala. Ru'usun banyak kepala. Batnun perut bentuknya mufrad. Kalau butunun banyak perut. Perut. Yaumun satu hari. Kalau ayamun berhari-hari atau banyak hari. Rijlun kaki satu kaki. Kalau arjulun banyak kaki. Banyak ceker kalau ayam. Kitabun sebuah kitab. Kalau kutubun banyak kitab. Syahrun satu bulan. Ashurun banyak bulan. Ainun mata. Ayunun banyak mata. Asadun harimau. Kalau usudun, usudun harimaunya banyak. Wajhun satu wajah. Kalau wujuhun banyak wajah. Nah, wallahu alam bisawab. Diulang kembali pelajarannya di rumah. Cukup insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan pelajaran imla yang terakhir kita membaca tentang alam al-qamariyah dan lam syamsiyah. Sekarang halaman 11. Nanti ujiannya sekaligus karena ini termasuk pelajaran mudah ya. Lam qamariyah, lam syamsiyah. Tafid masuk tafid. Sekarang halaman 11. halaman 11 kata al-muallif ad Surabiu rabi'u pelajaran keempat ad-darsu ar pelajaran keempat Atau tau al-marbutatu pelajaran keempat adalah ta' marbutah marbutah itu melingkar Marbutoh itu artinya melingkar. Jadi tak yang bentuknya melingkar. Jadi tak itu ada dua macam. Yang pertama tak marbutoh, tak yang melingkar. Yang kedua tak yang terbuka. Jadi tak itu ada dua perkara marbutoh itu yang mengingkar seperti ini atau ini tak marbutah yang kedua marbutoh marbutoh itu terbuka bentuknya seperti ini ini pengenalan istilah jadi tak ada dua macam, ada tak marbutah, ada tak mabsutah. Kalau marbutah melingkar, kalau mabsutah terbuka dia. Baik, yang kita pelajari sekarang adalah tak marbutah. Qala al-muallif suratuha. Suratuha adalah bentuknya. Surah itu bentuk. Suratuha bentuknya seperti ini dalam kurung, tak marbutah, tak yang melingkar. Demikian juga yang seperti di bawah itu. Jadi tak marbutoh suratuha bentuknya adalah seperti dalam kurung ini. Ta'rifuha pengertiannya atau definisinya. Hiya allati tulfadhu ha'an indal waqfi 'alaiha. Tak marbutoh adalah tak diterjemahkan adalah tak hiya adalah yang allati yang tulfadhu diucapkan diucapkan. Ha'an menjadi huruf ha. Tamar buta adalah tak yang diucapkan menjadi huruf ha. Indal wakfi ketika wakaf, ketika berhenti. Alaiha pada huruf tersebut. Jadi tak marbutah adalah tak yang dibaca ha apabila berhenti pada huruf tak tersebut. Nahu contohnya, aina sayyaratul mudir? Di manakah mobilnya Pak Direktur? Aina sayyaratul mudir? Sayyaratu al-mudir, sayyaratu tak di situ dinamakan tak mar jelas. Kenapa kalau kita berhenti pada sayyarat maka tak menjadi hak? Bagaimana kita baca ainat sayyarah. Sekarang muslimat muslimatun di sana. Muslimatun. Kalau kita baca wakaf menjadi muslimah. Menjadi seorang muslimah. Kalau madrasatun menjadi madrasah. Saburatun menjadi saburah menjadi saburah. Kalau zakat menjadi zakah. Kalau suratun menjadi surah. Ini dinamakan ta'nar buta. Kalau wala takunu illa fi akhiril ismi. Wala takunu illa fi akhiril ismi. Dan ta'mar buta ini tidak didapatkan kecuali pada akhir isim jadi tak marbuta itu di akhir isim, bukan di akhir fiil atau di akhir huruf, tetapi di akhir i, isim. Tak marbuta itu di akhir isim. Contohnya Aminah bisa nama orang, bisa juga sifat wanita yang terpercaya. Aminah Maktabah dibaca maktabah perpustakaan ikhwah saudara-saudara. Salah, salat. Kubah. Itu jamak taksir dari qadhi. Banyak oh, qadhi. Nah, ini dinamakan tak marbutah. Nah. Wallahu alam bisawab. Pembahasan ini kita bagi menjadi dua. Karena yang berikutnya membutuhkan uh, sedikit pembahasan. Yang jelas kita baca secara teori walaupun sehari-hari kita sudah bisa menentukan